Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan bahasan dari kitab Mi'yar Al-Bid'ati karya Muhammad ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Sebelum kita lanjutkan ada beberapa keterangan tambahan. Yang pertama di kaidah Al-Qaidah Ats-Tsalitsah halaman 39 tentang apa yang telah kemarin kita singgung di mana penulis e, mau menukil adanya ijma terbaginya maksiat pada dosa besar dan dosa kecil. Maka redaksi eh, perkataan Ibnul Qayyim di kitabnya ada wadawa adalah sebagai berikut. Waqad dalal Qur'an wa sunnatu wa ijma'u sahabati wa tabi'ina ba'dahum wal a'immati ala anna min adh-dhunubi kaba'ira wa saghair. Dalil Quran, sunnah, ijma' sahabat dan ijma' tabi'in setelah sahabat demikian juga para imam menunjukkan bahasanya dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil maka kalau redaksinya Ibnu Qayyim di Ada' Wadawa ijma' yang beliau kutipkan atau yang beliau bawakan adalah ijma' sahabat dan tabi'in serta ijma' al-a'immah tidak semata-mata mutlak ijma lain halnya dengan bahasa penulis eh, lain halnya dengan bahasa penulis mi'yarul bid'ah. Kemudian catatan tambahan di halaman 42 berkenaan dengan syarat keempat supaya dosa kecil itu tidak menjadi dosa besar itu tidak diremehkan dan tidak dianggap kecil dan tidak diremehkan maka beliau mengutip kemakil sebagaimana ungkapan yang mengatakan datang dur ila sirril khati'ati janganlah engkau lihat kecilnya dosa namun lihatlah agungnya zat yang engkau tujukan dosa itu kepadanya maka pemilik ungkapan ini adalah Eh, Bilal ibn Sa'ad. Pemilik ungkapan ini adalah Bilal ibn Sa'din dengan redaksi latang dur ilal khati'ati walakin ungdur ilaman asaita janganlah lihat pada kesalahannya namun dia allah kepada siapakah zat yang engkau durhakai ini tentu maksudnya adalah janganlah engkau lihat kecilnya kesalahan dan lihatlah siapakah zat yang engkau durhakai. Kemudian eh, kita lanjutkan <clears throat> Al-mas'alah tsaniyah atau masalah yang kedua pengertian bid'ah idofiyah dan contoh-contohnya. Maka bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang nisbiyah yang bid'ah, eh, yang kebid'ahannya itu adalah dari sudut pandang tertentu. Dia adalah bid'ah manakala dinisbatkan kepada sisi tertentu tanpa sisi yang lain. Wahia dan definisinya adalah bid'ah yang unsur baru di dalamnya ada pada sifatnya dan tata caranya padahal pada dari sisi asalnya dia satu hal yang disyariatkan maka bid'ah ini jika kita lihat pada asli subutiha asal keberadaannya dalam syariat maka dia ibadah yang disyariatkan karena dia adalah ibadah yang bersandar pada dalil akan tetapi dia dinilai bid'ah bin nazar dengan melihat tata caranya karena tata caranya itu bersandar kepada sesuatu yang sebenarnya subhat bukan dalil atau tidak bersandar sama sekali maka dia adalah bid'ah dari satu sisi namun bukan bid'ah dari sisi yang lain. Kalau dari sisi pensyariatan secara umum, secara global maka dia disyariatkan karena dia adalah zikir yang disyariatkan dengan bacaan-bacaan zikir yang disyariatkan. Namun ya, kemudian bacaan-bacaan zikir yang disyariatkan boleh jadi ucapan, la ilaha illallah atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ini e, dikerjakan dengan tata cara tertentu yang tidak dituntunkan maka dilihat dari zikirnya dituntunkan namun dilihat dari tata cara pelaksanaannya maka tidak dituntunkan wa min amthilati alaiha dan diantara contohnya adalah mengkhususkan hari yang tidak dikhususkan oleh syariat, dikhususkan untuk digunakan berpuasa atau mengkhususkan satu malam yang tidak dikhususkan oleh syariat, dikhususkan untuk al-qiyam salat malam. Maka puasa itu sendiri disyariatkan, qiyamul lail demikian juga disyariatkan. Akan tapi mengkhususkan puasa misalnya pada malam Jumat atau salat malam pada waktu ini misalnya malam Jumat pada waktu tertentu ini misalnya malam Jumat maka ini satu hal yang bid'ah Dan berkenaan dengan hal ini ada dalil khususnya, ada hadis khususnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengkhususkan puasa pada hari Jumat dan Qiyamul Lail pada malam Jumat. Dan diskusus yang di, melarang hal ini. Namun satu hal yang patut diingat bahasanya hadis ini diberi judul bab oleh Al-Imam An-Nawawi di Riyadhus Salihin diberi judul bab dengan bab yang merupakan bab yang ke-345 di Riyadhus Salihin. Judul bab dari An-Nawawi adalah bab karahati takhsisi yaumil jum'ati fi siyamin aw lailatihi fi salatin min bainil layali. Bab makruhnya mengkhususkan hari Jumat untuk puasa dan malam Jumat untuk sholat malam tanpa malam-malam yang lain yang patut diperhatikan uh, adalah kan uh, taksis terhadap uh, taksis hari Jumat untuk puasa dan demikian taksis malam Jumat untuk qiyamul lail itu hukumnya menurut Imam Nawawi hukumnya makruh hukumnya makruh berdasarkan judul bab yang ada di Riyadhus Salihin hukumnya makro tidak sampai derajat haram ya, maka ini satu hal yang patut kita ingat untuk jadi bahan diskusi dengan uh, penulis di poin atau bab setelahnya. Kemudian macam-macam bid'ah idofiyah dan hakikiyah. Dikarenakan bid'ah idovia bid'ah idofiyah itu luas ini, e, ruangnya maka terjadi bertingkat-tingkat dalam derajatnya wadali kadang hal tersebut karena bid'ah idofiyah kot terkadang dekat dengan perkara yang masroh tarotan satu ketika dan terkadang tarotan ukhra di kali yang lain dekat pada bid'ah hakikiyah dan di antara dua level ini terdapat level yang banyak, tatafawat yang bertingkat-tingkat, dekat dan jauhnya. Maka dari sini mungkin kita bagi bid'ah idofiyah menjadi dua macam. Yang pertama, bid'ah idofiyah yang jauh dari bid'ah hakikiyah. Hatta yakatu sehingga hampir-hampir dia terhitung sebagai satu hal yang sunnah. Contohnya adalah Filik doa mengerjakan doa dan dikir secara berjamaah Doa dan dikir jama'i Namun tuna iltizam tanpa dirutinkan Ba'da salawatil maktubat Setelah sholat lima waktu Dan itu li ghairi musawirin Ini, Tanpa alasan pembenar Ini, Tanpa alasan pembenar Namun tidak dirutinkan itu contoh menurut penulis bid'ah idhofiyah yang sangat dekat dengan <clears throat> atau sangat jauh dari bid'ah hakikiyah. Karena e, pembedanya cuma li musawirin. Jika karena musawirin faktor yang membolehkan maka itu boleh. yaitu faktor yang membolehkan maka itu boleh misal misalnya untuk latihan ini anak TK, anak SD ya, maka diminta untuk dikir bareng-bareng sebagai latihan dan pembiasaan bukan dalam rangka ta'abud ya, namun cuma untuk membiasakan supaya mereka hafal maka min ajli uh, at-ta'lim maka dalam rangka pendidikan saja maka itu musawir itu musawir itu untuk anak-anak dalam rangka pendidikan kayak itu itu musawir maka e, seandainya ada musawirnya maka tidak masalah maka karena bedanya cuma e, di faktor ini maka ini eh, sangat dekat dengan masroh, ya, sangat dekat dengan masroh dan sangat jauh dari bid'ah hakikiyah dan macam yang kedua dekat dengan bid'ah hakikiyah sampai hampir-hampir dihitung sebagai bid'ah hakikiyah semisal iltizam komitmen yaitu terus menerus doa dan zikir jama'i setelah sholat lima waktu namun dalam hal ini bedakan dua hal antara zikir dengan suara keras dan ini, ini bukan berjamaah dalam artian kur dan e, zikir setelah sholat lima waktu dengan keras dan kur. maka bedakan antara dua hal ini. Kalau zikir itu adalah zikir yang keras, non tidak dikurkan, namun sendiri-sendiri, maka ini adalah amalun masru'un, amal yang masru' menurut pendapat sejumlah ulama. Ini adalah satu hal yang disyariatkan dan dituntunkan menurut sejumlah ulama, diantaranya ini adalah pendapat tata cara berzikir yang dipilih oleh saya Ibnu Bas dengan demikian juga saya Ibnu setelah selesai lima, lima waktu maka zikirnya dengan suara keras namun sendiri sendiri iya, maka iya, bedakan antara zikir setelah selesai salat fardu keras namun sendiri-sendiri dengan keras dan qur yang dalam bahasa Arabnya jama'atan. Nah maka kalau itu mesro ala kaulin masuk menurut satu pendapat sedangkan yang ini itu satu hal yang bermasalah satu hal yang tidak dituntunkan maka dua hal ini patut dibedakan sehingga kita tidak dibuat bingung oleh sikap sebagian orang yang mau membolehkan zikir setelah selesai sholat fardu dengan kor alasannya membawakan dalil dan eh, dalil dan perkataan para ulama yang membolehkan atau bahkan dia menganjurkan eh, dikir berjamaah dengan suara yang keras sendiri-sendiri. Maka karena e, kalau kita bisa e, kita faham bedanya, maka kita tidak akan terkecoh. Dia bawakan alasan ini dibawa ke sana dia ke utara dulu baru ke selatan dia bawakan ini untuk e, mencapai maksudnya tentu itu e, adalah satu hal yang tidak fair satu hal yang tidak adil kalau fair ya harus dipetakan ini begini dan ini begini ini jamaah suaranya keras orang sendiri-sendiri ah, ini dalil-dalilnya ini pendapat-pendapatnya kalau kemudian e, keras, kemudian pur, nah ini yang dikritik oleh banyak ulama. Tambahan catatan kotakun terkadang bid'ah idofiyah itu adalah bid'ah hakiki. Kapan itu? Jika dominan sisi bid'ahnya daripada sisi dan unsur masroknya. Maka dalam kondisi ini dia keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. rubiha dan nazar, maka jadilah dia dari sudut pandang ini bid'ah hakiki. Di antara contohnya adalah orang nekat melakukan ibadah haji di luar bulan-bulan haji. Itu nekat wukuf arafah. Nah, di bulan Rabiul Awal nah, misalnya maka berkenaan dengan ibadahnya e, wukuf dan sebagainya lempar jumroh nah, ya, maka itu masuk dan dia kelirunya dalam masalah waktu ya, harusnya itu bulan Dzulhijjah dia kerjakan bulan Rabiul Awal ya, sekalian peringatan Maulid Nabi nah Ya, maka uh, memperingati Maulid Nabi dengan uh, dengan mengerjakan manasik ibadah haji. Ya. ya. Maka ini ya, kalau dilihat dari dari apa yang disyariatkan, apa yang dia lakukan, maka itu masroh wukuf di Arafah itu masroh eh, uh, lempar jamarat itu masroh kekeliruannya, ya, kekeliruannya pada waktunya. Namun kalau kita perhatikan bid'ah idhofiyah itu uh, umumnya ada pada uh, taksis hal-hal yang tidak ditaksis oleh syariat. Iya, maka sholat malam itu waktunya longgar, kemudian ditaksis, dikhususkan, diistimewakan pada waktu tertentu. Nah, ini ini bid'ah idhofiyah. Nah, adapun uh, rangkaian ibadah manasik haji maka dia bukanlah ibadah mutlakah. Wukuf di Arafah itu bukan ibadah mutlakah. Lempar jamarat itu bukan ibadah mutlakah. Setiap waktu boleh di, bisa dikerjakan. Lain hanya dengan e, contoh yang tadi kita bahas. Ini, contoh yang tadi kita bahas misalnya salat malam itu mutlakah. Ya setiap malam. Kemudian dikhususkan pada malam tertentu, selain itu dia cuma tidur, malam itu dia pasti bangun untuk qiyamul lail. Di malam tersebut tanpa malam-malam yang lain. Pemindalika dan di antara hal itu ayat dan juga semua pita idofiyah yang dinampakkan dan dirutinkan. Kamalau umilas misalnya dipraktekan pita tersebut di masjid Ya. Dan e, dilakukan dengan rame-rame berjamaah, dirutinkan. Kemudian tidak pernah ditinggalkan sebagaimana tidak pernah ditinggalkannya hal-hal yang wajib dan hal yang serupa dengan hal itu. Bamin min aqrabil amthilati lidzalika fi asrina hada dan di antara contoh yang paling dekat lidzalika untuk hal ini fi asrina hada di zaman kita ini ya, ya, terutama di Arab Saudi adalah merutinkan doa khutmil Quran di dalam sholat yang ini dilakukan secara terang-terangan di akhir bulan Ramadan di setiap tahunnya manusia berkumpul itu untuk itu di masjid-masjid kaum muslimin yang terpandang itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di malam 27 di, nanti akan ada uh, khutmil Quran di, doa khutmil Quran di dalam sholat uh, eh, taraweh yang merutinkan hal semacam ini diperselisihkan oleh ulama kontemporer ulama Saudi sendiri berselisih pendapat di, tentang fenomena ini merutinkan doa khutmil Quran di dalam sholat setelah dan selesai uh, khatam Al-Quran 30 juz dan doa khatmil Quran secara rutin. Ini para ulama di Arab Saudi sendiri berselisih pendapat apakah ini satu hal yang dibenarkan ataukah tidak. Kita lihat di sini pandangan penulis yang berpihak kepada eh, ulama-ulama uh, yang tidak setuju kalau iltizam, kalau uh, eh, terus menerus. Ini dirutinkan, dikerjakan. Dan eh, di antara yang eh, kritikan yang lain atau yang mengkritik hal ini dari eh, adalah Syekh Bakar Abu Zain. Beliau juga tidak setuju dengan hal ini. Meskipun sebagian ulama Saudi yang lain membolehkannya dan tidak mempermasalahkannya. Di antaranya yang pernah saya dengarkan adalah saya saat mengatakan tidak masalah. Nah, kemudian dari sini mungkin kita bisa bagi bid'ah hakikiyah menjadi dua macam. Yang pertama bid'ah hakikiyah di awal dan di akhirnya. Semacam mendekatkan diri kepada Allah dengan diam terus menerus selama seharian misalnya. Kemudian yang kedua adalah bid'ah hakikiyah di akhirnya bukan di awalnya. Karena dia min haitsul ibtida'u dari awal di awalnya dia bid'ah idhofiyah. Semacam muwadzafah merutinkan wa idhar dan melakukan secara terang-terangan istimak kumpul rame-rame doa khutmil Quran dalam sholat, Lebih hada dengan ini maka pembagiannya jadi empat pembagian. Ada bid'ah idhofiyah yang dekat dengan masuk wahia dan itu adalah bid'ah idofiyah yang dekat makhotnya makhotnya adalah alasannya sisi pendalilannya itu dekat dengan sisi pendalilan yang bagus sisi pendalilan yang mu'tabar itu hampir-hampir tu'addu dihitung sebagai sunnah dan bukan bid'ah idofiyah. Bid'ah idofiyah yang jauh dari sunnah. Itulah yang jauh sisi pengambilannya, sisi pendalilannya itu jauh sekali e, menyimpang dari kaidah-kaidah yang muktabar. Maka takadu hampir-hampir tu'addu dihitung sebagai bid'ah hakikiyah. Kemudian bid'ah idofiyah hakikiyah. Itulah bid'ah idofiyah yang berubah menjadi bid'ah hakikiyah. Itulah bid'ah idofiyah menimbang awalnya akan tapi minhay sulma'ah dari sisi akhirnya dia menjadi bid'ah hakikiyah. Dan yang keempat bid'ah hakikiyah ya, dan hakikiyah itulah bid'ah yang ibtida unsur bid'ah di dalamnya adalah hakiki dari awal dan akhirnya. Kemudian poin yang keempat hubungan antara bid'ah hakikiyah dan idofiyah. Kemudian eh, wujud itifak titik-titik kesamaan antara pita hakikiyah dan idofiyah. Maka masing-masing dari pita hakikiyah dan idofiyah itu tashtarik memiliki kesamaan e, dalam poin-poin sebagai berikut. Yang pertama al-hukmu alaiha bitahrim, sama-sama hukumnya haram. Yang kedua sama-sama tertolak dan batil. Yang ketiga sama-sama mendapatkan itisab, mendapatkan label dan fonis bidolalah kesesatan. Ya, meskipun untuk poin yang pertama sama-sama diberi vonis at-tahrim hukum haram, maka itu perlu telaah lebih lanjut dengan alasan yang tadi telah saya sampaikan ketika kita bahas tentang masalah taksis hari Jumat e, untuk puasa dan taksis sob malam Jumat untuk Qiyamulail. Babi hadan nazar maka dengan pandangan ini Eh, maka bid'ah idofiyah itu syarat jadilah dia seperti bid'ah hakikiyah dari sisi masing-masing dari keduanya terlarang dan diberi hukum, diberi vonis haram dan masing-masing diberi label sesat wafihi dan padanya di dalamnya terdapat perlawanan yang terang-terangan yang terbuka terhadap maksud syariat Karena sebagaimana wajib amal itu disyariatkan dari sudut pandang asal muasalnya, wajib juga amal itu disyariatkan dari sudut pandang sifat dan tata caranya. Maka menimbang bahasanya sahibul bid'ah idofiyah itu mendekatkannya kepada Allah dengan amal masro' yang dicampur dengan ghairu masro' padahal takarub mendekatkan diri kepada Allah sepatutnya adalah murni dengan amal yang masro' Kemudian yang kedua, wujud ikhtilaf, titik perbedaan antara titik-titik perbedaan antara bid'ah hakikiyah dan idofiyah. Wa yumkinu at-tafriqu dan mungkin untuk kita bedakan bid'ah hakikiyah dan bid'ah idofiyah dari dua sisi. Yang pertama dari sisi dalil menjadi yang menjadi sandaran dan dari sisi ruang yang menjadi kekhususan dan kekhasan. Maka tolak ukur bid'ah hakikiyah dari sisi dalilnya adalah yang namanya bid'ah hakikiyah tidak bersandar, tidak bersandar kepada dalil aslan sama sekali atau dia bersandar pada dalil namun dalil yang tidak teranggap sebagai dalil menurut tinjauan objektif tidak teranggap sebagai dalil syariat ya, menurut tujuan objektif semisal dia bersandar pada hadis palsu atau semata-mata pendapat ulama atau ahli fikih atau bersandar kepada sebagian cerita-cerita atau mimpi orang saleh atau al-kasyufat atau kasyab penyikapan e, tersingkapnya tirai gaib yang dialami oleh sebagian orang saleh atau perasaan wadzauk dan perasaan kemudian e, bid'ah hakikiyah minja dari sisi ya, ruang ruang khasnya maka bid'ah hakikiyah itu terjadi pada ruang-ruang sebagai berikut. Yang pertama adalah bid'ah kuliah dan yang sejalan dengannya. Contoh bid'ah kuliah dan dia hakikiyah, hakikiyah dan kuliah. Hakikiyah e, karena dia bukan idofiah, 100% adalah bid'ah disebut kuliah karena derivatnya yang ke bawah yang banyak. Contohnya adalah mengingkari dan menolak berhujah dengan hadis ahad dalam akidah. Maka ini 100% bid'ah, tidak ada unsur sunnahnya, maka dia hakikiyah. Dan ini punya banyak derivat, nanti ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak dengan alasan hadisnya ahad, hadisnya ahad, hadisnya ahad, maka dia kuliah punya derivat yang sangat banyak. Ya, kemudian yang kedua, meskipun majal yang kedua ini fihi nazar kurang tepat, mengubah e, eh, mukaddarat kadar-kadar syariah kadar-kadar syariat dan keluar dari ketentuan agama yang yang paten semacam menjadikan hukuman perbuatan zina berupa denda finansial maka ini tentu berhukum dengan tidak dengan hukum yang tidak Allah tentukan ini babnya berhukum dengan hukum yang beda, menetapkan hukum yang beda dengan hukum yang Allah tentukan. Allah tentukan misalnya muhsan berzina maka hukumannya adalah rajam. Selain ini diganti bayar duit kepada pihak suaminya sekian ratus juta misalnya. Maka ini tentu eh, yang jelas dia masuk dalam bab menetapkan hukum berbeda dan menyelisihi hukum yang Allah turunkan. Ini, yang ini berkisar antara kufur akbar ataukah kufur asrar. Namun, tepatkah ini dimasukkan dalam bab bid'ah? Ini, tepatkah hal ini dimasukkan dalam bab bid'ah? Maka kalau semata-mata seperti ini tidak tepat. Kalau orang tersebut, eh, jika hukum tersebut tidak disandarkan sebagai hukum agama. Hukum denda tadi tidak disandarkan sebagai hukum agama, hukum denda atau hukum penjara karena berzina dengan istri di istri orang lain. Maka kemudian hukumannya denda atau penjara maka jika itu tidak disandarkan kepada agama, tidak ya, disandarkan kepada agama, <clears throat> maka memasukkannya dalam kategori bid'ah itu kurang tepat. Karena orangnya juga tidak melak, pelakunya juga merasa itu bukanlah agama, bukan hukum agama. Ya, ini hukum adat ini di sini hukum adatnya bayar. Nah, hukum adatnya tidak disandarkan pada agama. Padahal syarat untuk satu itu adalah tergolong bid'ah disandarkan pada agama sebagaimana definisi yang telah kita bahas di depan. Kalau tidak ada padanya unsur penyandaran pada agama maka tidak tepat dimasukkan dalam bab dalam bab bid'ah. Maka ini ini adalah bid'ah. Ini kalau eh, kalau diyakini sebagai ya demikianlah eh, hukum agama. Ya, sebagaimana uh, yang ini kalau nanti dalam pembahasan al-hukmu bi ghairi nanti jadinya namanya tabdil. Namanya tabdil. Ya, yaitu uh, hukum agama ya, hukum satu hukum yang itu menyelisih hukum yang Allah tetapkan dan diyakini itu adalah hukum Allah. Itu diyakini itu sebagai hukum Allah. Nah, ini namanya tabdil. Yang tabdil itu di bab pembahasan tentang masalah ini, tabdil itu tergolong kufur akbar. Lain hanya jika e, orangnya tidak meyakini dan tidak menganggapnya sebagai hukum Allah, namun hukum adat, hukum manusia dan semacam itu ini, maka ini namanya uh, istibdal dan dia statusnya kufun asghar. Nah, kemudian uh, <clears throat> Kemudian ruang dari bid'ah hakikiyah yang ketiga adalah di bab menyerupai orang kafir. Semisal menyerupai orang kafir dalam perayaan hari raya mereka. Namun memutlakan hal ini di bab bid'ah juga fihi nazar. Ya, maka menyerupai, menyerupai orang kafir satu hal yang terlarang. Dan hal terlarang itu tidak mesti bid'ah. Ada terlarang karena status bid'ah, ada yang terlarang karena status maksiat, ya. ada yang terlarang karena uh, ya. tidak mesti harus terlarang itu tidak mesti harus bid'ah. Misalnya orang itu ikut merayakan hari rayanya orang kafir non muslim dengan alasan toleransi, dengan alasan toleransi. Ya maka ada, apakah kemudian di dalamnya ada unsur bid'ah? Maka ya, tidak ada unsur bid'ah. Tidak ada unsur bid'ah. Unsur bid'ah itu kalau disandarkan pada agama, diyakini ini satu hal yang dituntunkan oleh agama, satu hal yang berpahala. Nah, namun kalau orang uh, ikut hadir di perayaan uh, perayaan agama non muslim dan karena pekeo tidak mungkin kita masukkan dalam bab bid'ah. Ini satu hal yang uh, ini mah, uh, satu hal yang terlarang, namun itu bukan bid'ah. Dan berkenaan dengan menyerupai orang kafir atau hukum menyerupai orang kafir, maka saya ingin sampaikan bahasanya e, tasabub kufar menyerupai orang kafir itu dalam resminya madhab hambali hukumnya makruh. Kaidahnya kaidah e, eh, kaidah al madhab al hambali. Bahasanya tasabbub bil kufar itu hukumnya makruh ila fi halatain kecuali dalam dua kondisi. Dalam dua kondisi ini hukumnya haram dalam mazhab Hambali. Yang pertama adalah jika tasapunya dalam bentuk memakai kalung salib. Yang kedua, e, lubsu libasin khasin bil kufar, memakai pakaian khasnya orang kafir. Sebagaimana dijelaskan di uh, kitab Al-Iqna ya Iqna uh, eh, kitab fikih madhab Hambali karena madhab Hambali itu punya kitab Iqna, Syafi'i juga punya kitab Iqna. Ini Iqna yang berbeda. Di Kitabul Jihad. Nah, namun lain halnya kaidahnya Ibn Taimiyah. Ini tadi ya, madhab Hambali resminya madhab hambali. Namun kalau Ibn Taimiyah di iktidak suratan mustaqim berdasarkan hadis mantasabah biqaumin fawa minhum yang ini kata Ibn Taimiyah zahirnya adalah fonis kafir untuk orang yang tersepuh E, maka beliau katakan bahasanya minimal hukum tasabu itu haram minimal hukum tasabu bil kufar itu haram Nah, kemudian yang keempat tentang ruang e, ruang yang memungkinkan terjadinya bid'ah hakikiyah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara non ibadah. Semacam diam terus menerus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah maka itu bid'ah hakikiyah. Kemudian yang kedua mendekatkan e, yang kelima mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan maksiat. Semacam menari atau joget, tidak kan ala wajib takarob dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. keyakinan bahasa joget itu bagian dari amal saleh yang e, meningkatkan ganjaran, menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah dekatnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin capek jogetnya, maka semakin besar ganjarannya dan pahalanya. Maka uh, yang disebut dengan tarian sufi yang dimaksudkan adalah tarian sufi yang mereka meyakini itu sebagai amal soleh yang mendekatkan ya pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal makna al-jami dan makna yang mencakup yang e, mencakup semua bid'ah hakikiyah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang mengada-ada dari sisi asalnya dan dari sisi sifatnya. Itu inti dari bid'ah hakikiyah. Sedangkan tolak ukur bid'ah idofiyah dari sisi dalilnya. Maka bid'ah idofiyah itu imma boleh jadi bersandar pada dalil-dalil umum dan mutlak. Bersandar pada dalil-dalil umum dan mutlak. Atau bersandar pada makna akal yang yang yang dimungkinkan, yang masuk. Ya, kalau dijelaskan ya logis juga. Nah, ya, namun ini tidak benar kalau pakai agama. Ini pakai kaidah-kaidah agama tidak benar. Namun kalau tidak pakai kaidah agama ya logis. Ya. Kemudian eh, bid'ah idofiyah dari sisi ruang khasnya maka bid'ah idhafiyah itu takak terjadi pada ruang-ruang sebagai berikut. Yang pertama, barai' jalan atau sarana yang mengantarkan pada bid'ah hakikiyah. Semacam al itian bil ibadah mengerjakan ibadah dalam bentuk yuhim yang mengesankan beda dengan mahya alaih apa yang semestinya menurut syariat. Contohnya eh, mengadakan sholat sunnah mutlak Ya, secara berjamaah di masjid. Menegakkan ibadah nafilah yang mutlakah, ya, misalnya sholat sunnah mutlak dengan berjamaah di masjid. Fa'inah maka hal ini adalah ya, dari atun sarana ila mudahati tilka sholawat untuk menyerupai dengan solawat yang memang disyariatkan secara rame-rame dengan berjamaah. Misalnya sholat duha berjamaah di masjid. Ya, maka ini uh, maka ini bisa menjadi sarana menyaingi sholat-sholat yang memang disyariatkan untuk dikerjakan rame-rame dan di masjid semacam sholat taraweh, sholat gerhana dan yang lain. Kemudian yang kedua membatasi sesuatu yang dimutlakan, ya, yang dibebaskan oleh syariat tanpa dalil. Semisal mentaksis hari Rabu setiap pekannya untuk berpuasa tuna musawirin tanpa faktor pembenar yang bisa dianggap dan diakui. Yang ketiga adalah berlebihan dalam beribadah semacam kiamulail, sholat malam, semalam suntuk tanpa tidur bil kuliah secara total. Maka kemudian kesimpulan tentang bid'ah idofiyah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang valid dari sisi asalnya, namun mengada-ada dari sisi sifat ibadah tersebut. Lebih dengan ini mungkin nastadhir bisa kita simpulkan sisi-sisi titik-titik perbedaan antara bid'ah hakikiyah dan bid'ah idofiyah dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama bahasanya bid'ah hakikiyah itu meniadakan itu munafiatun dalil itu tidak memiliki dalil dari setiap sisinya atau berlawanan dengan dalil dari setiap sisi dan kosong dari dalil secara global dan rinci lain hanya dengan bid'ah idofiyah maka dia memiliki dua saibatain, dua campuran. Yang pertama, laha minal adilati muta'alikun. Dia memiliki muta'alik, memiliki ikatan dengan dalil. Yang kedua, dia memiliki laisa laha muta'alikun, tidak memiliki kaitan dengan dalil. Ila kecuali apa yang sebagaimana malil bid'atil hakikiyah sebagaimana dalam bid'ah hakikiyah ya, maka dari sisi asal bid'ah idofiyah itu punya dalil dari sisi disyariatkannya e, eh, salat malam setiap malamnya salat malam maka ada dalilnya banyak sekali dalilnya Quran dan Sunnah dari sisi e, ya, salat malamnya cuma malam Jumat saja tanpa malam-malam yang lain nah itu tidak ada dalilnya. Maka dari satu sisi dia punya dalil, dari sisi yang lain dia tidak punya dalil. Wakat inbana dan turunan dari hal ini adalah poin yang kedua. Itu bid'ah hakikiyah itu adalah eh, pelanggaran yang murni pelanggaran terhadap aturan syariat dan keluar dari sunnah secara terang-terangan, keluar yang jelas dari sunnah. Dohir itu sifatnya khurut ya. Kalau bukan sifatnya sunnah. Kalau sifatnya sunnah harusnya al-dohirah. Dan ada alif lamnya dan ada uh, tak Dan kan tidak. Berarti dia adalah khurujun dohirun anis sunnah. Adalah keluar yang sangat belak-belakan, sangat kentara dari tuntunan. Lain hanya dengan bid'ah idofiyah. Karena bid'ah idofiyah itu disyariatkan dari satu sisi, namun dia ro'yun mujarodun murni pendapat, dari sisi yang lain. Dan turunan dari poin yang kedua ini adalah poin yang ketiga. Yaitu fitah hakikiyah lebih besar dosanya. Karena dia adalah pelanggaran yang terang-terangan. Lain hanya dengan bid'ah idofiyah. Maka dosa yang menjadi dampaknya berbeda-beda. Biasa tergantung kedekatan makhot, sisi pendalilannya, ataukah jauh. Dilihat dari apakah itu eh, kebid'ahannya itu jelas ataukah samar. Bayanu dalika penjelasan lebih rincinya ada di poin yang keempat. Maka bid'ah idofiyah itu ruangnya sangat luas. Demikian juga levelnya sangat berting, uh, sangat banyak. Bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang jauh sisi pendalilannya jauh sekali. Eh, sisi pengambilannya dan itu sisi pendalilan yang sehat. Sangat jauh sekali dari sisi pendalilan yang sehat. Sangat jauh sekali dari sisi pendalilan yang sehat. Wahadid maka ini kot boleh jadi berubah menjadi bid'ah hakikiyah atau minimal dekat dengan bid'ah hakikiyah. Ya, misalnya ada orang yang berdalil dengan puasanya Nabi hari Senin untuk mendalili puasa neton, puasa netu. Ya, dia netunya Eh, lahirnya setiap eh, Rabu Legi, maka setiap Rabu Legi dia puasa. Apa dalilnya? Puasa Senin. Ini jauh sekali. Legi nggak dikenal di dalam syariat. Ya. Mau legi, kliwon, pahing nggak dikenal dalam syariat. Kok bisa-bisanya? Ini dari puasa Senin yang Nabi katakan kenapa itu karena puasa karena ini hari aku lahir E, kemudian jadi dalil disyariatkannya puasa rebu legi untuk si A. Nah. Jadi jauh sekali syariat itu bersifat am. Nah ini kok nanti beda-beda. Ini sama, dalilnya sama puasa Senin untuk si A rebu legi, untuk si B jadi e, Kamis Kliwon, nah, untuk si C jadi Sabtu Pahing, nah Padahal syariat itu bersifat am. Ini bersifat umum. jadi sangat spesifik semacam itu. Hmm. Maka ini, ini sisi makhotnya, sisi pengambilan. Kenapa bisa sampai sana? Jauh banget. Emangnya Nabi kenal legi, pahing, kok pakai hadis untuk kemudian membenarkan hal itu? Nah, kemudian waminha dan di antara bid'ah idhofiyah ada yang sangat dekat sisi pengambilannya, dekatnya dekat sekali. Sehingga hampir-hampir terhitung bagian dari sunnah dan di antara keduanya terdapat derajat dan level-level yang banyak. Maka kita kewajiban kita adalah atau mayas dibedakan antara level-level bid'ah idhofiyah dan adalah diketahui derajatnya dan adalah diberikan untuk masing-masing derajat apa yang jadi haknya dan sehingga masing-masing derajat mengambil hukum yang khusus dan spesifik untuknya. Kemudian yang kelima, bid'ah hakikiyah itu lebih banyak dan lebih luas dan lebih populer di tengah-tengah manusia. Nah, bid'ah hakikiyah itulah yang menyebabkan manusia terpecah, kaum muslimin terpecah menjadi syiaan berkelompok-kelompok dan berfirqah-firqah. Dan yang menarik, Ya, perlu digarisbawahi wa ya asbaku fi fahmil ulama dan dialah yang paling uh, paling tercepat paling cepat terkoneksi dalam pemahaman para ulama kalau disebut bid'ah maka adalah uh, ketika disebut kata-kata bid'ah maka yang paling cepat uh, tercantol di pikiran ulama itu bid'ah ya, bid'ah hakikiyah Kenapa? Karena sifat dari bid'ah ini jelas tidak ada kesamaran padanya. Lain halnya dengan bid'ah idofiyah. Maka secara umum bid'ah idofiyah itu khafiyatul ma'khad. Di sisi pengambilannya, sisi pendalilannya itu samar. Daqiqatul mudrak, sisi pemahamannya itu daqiq. Perlu kejelian dan kecermatan. Fayaqa fi takdiriha, wa dirayati biha maka yaqa terjadilah fik takdiriha untuk menentukannya dan mengetahui kalau ini bid'ah idofiyah itu alabsu wal istibah kerancuan dan kerancuan bahkan boleh jadi di antara para ulama maka mereka menganggap ini bukan bid'ah bukan bid'ah ini satu hal yang masuk kenapa karena memang penentuannya itu itu khafiyah juga untuk mengetahuinya maka tidak mudah. Terjadi labas wal istibah. Maka tarataba ala dalika maka tarataba dampak atau konsekuensi turunan dari poin yang kelima, poin yang keenam. Siapa yang ingin mengingkar bid'ah idofiyah maka wajib baginya ayakuna hakimah Jadi orang yang bijak. Orang yang bijak fi ingkari dalam pengingkarannya terhadap bid'ah jenis ini yaitu dia harus bisa me, me, memahamkan pada orang yang ditegur bahasanya pengingkarannya itu wajah tertuju kepada bid'ah dari sisi yang kedua yaitu dari sisi sifatnya dan bukan asalnya jangan sampai pengingkarannya global Akhirnya maka orang salah paham. Oh, orang itu anti zikir. Nah, kan? itu anti zikir. Kenapa? Karena peningkarannya global. Oh itu tidak benar. Ah. begitu saja. Oh itu bid'ah. Ah. Begitu saja. Loh ini zikirlah ilaha illallah subhanallah. Kenapa bid'ah? Ah. Oh maka itu ya, orang anti zikir. Maka dia tidak bisa diingkari dengan kalimat-kalimat global. Iya. Dengan kalimat kalimat global. Kalau dengan kali, eh, pengingkarannya harus iya, harus jelas tertuju pada unsur yang bid'ahnya. Iya. Maka harus pengingkarannya wajah ingkaruhu ditujukan kepada sisi yang kedua, yaitu sisi sifatnya dan bukan sisi asalnya. Wa alih dan kewajiban orang yang mengungkari hina itu pada saat itu pak anas manusia diingatkan dengan lembut dan lembut. Maka ini harus pakai lemah lembut, nggak bisa pakai bahasa kasar. Kalau bahasa kasar orang yang diingatkan salah paham. Padahal itu bukan itu yang dimaksudkan. Dan hanya dengan bid'ah hakiki ya, orang bisa pakai bahasa keras, tegas. Mohon kalau eh, bid'ah idofiyah tidak bisa. Kalau untuk bid'ah hakiki ya, bisa lembut, bisa tegas melihat konteks. Tapi kalau bid'ah idofiyah tidak ada pilihan kecuali harus lembut duduk bareng sambil ngopi-ngopi atau sambil makan malam ah biar orang nggak salah paham biar posisinya posisi nggak sepanang nah kalau orang itu posisinya sepanang nah, nanti salah paham bicaranya ke utara di, ditangkap ke selatan nah, maka ini perlu kelembutan perlu sikap hikmah yang lebih daripada pengingkaran terhadap kita hakikiyah Kemudian catatan penting beliau wala yakunu fitnatin. Jangan sampai ini menjadi pangkal terjadinya kerusuhan atau kegaduhan sosial. Tidak boleh ini jadi pangkal kegaduhan sosial. ketidaksepakatan kita dengan bid'ah itu via. Ya. Jangan uh, jangan terlalu kenceng sehingga yang terjadi adalah kegaduhan sosial. Maka ada Eh, berkenaan dengan bid'ah idhofiyah maka pengingkaran terhadap bid'ah idhofiyah maka beliau sampaikan tiga kriteria yang sangat bagus yang pertama harus jelas kalau itu ditujukan pada unsur yang terlarang di dalamnya dan yang kedua tidak ada pilihan kecuali pakai bahasa lembut lain hanya dengan bid'ah hakiki ya bisa lembut dan bisa tegas bisa keras Kemudian yang ketiga, jangan sampai ini jadi masal tempat bangkitnya fitnah. Fitnah di sini artinya kegaduhan sosial di masyarakat kaum muslimin. Dan berkenaan dengan pengingkaran yang jelas tertuju pada pada unsur yang terlarang, maka satu hal yang indah eh, pengingkaran yang dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar. Satu ketika ada orang yang bersin di sampingnya uh, Ibnu Umar dan dia bersin dengan mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Nah. Ya, Alhamdulillah plus solawat. Nah, itu bacaan bersinnya. Solawat itu masuk uh, setiap saat ya kan? Ya, maka dia ibadah mutlakah. Sama orang ini diletakkan ya, di uh, bacaan uh, setelah bersih. Maka Ibnu Umar ada di sampingnya. Maka gimana Ibnu Umar menegur orang ini? Ini satu hal yang menunjukkan sebagaimana yang disampaikan oleh penulis. Tidaklah itu tertuju pada hal yang terlarang. Ya. Jangan global. Maka beliau mengatakan kami bersolawat. Kami cinta solawat. Kami setuju dengan solawat dan kami pun melakukannya. Namun tidak demikian yang Nabi ajarkan kepada kami saat bersih. Namun tidak demikian yang Nabi ajarkan pada kami ketika bersih. Maka di depan itu ditegaskan dulu. Kami cinta solawat, Kami pendukung solawat, Kami itu maniak solawat. Nah, itu mania solawat. Penggemar solawat. Penggemar solawat. Pendukung solawat. Pencinta solawat. Dan pemprakteknya. Bukan hanya cinta saja. Bukan hanya cinta. Namun juga praktek. Nah, namun tidak demikian yang Nabi yang, di, yang Nabi ajarkan kepada kami saat bersih. Enggak ada kesamaan. Enggak ada, maka pintu salah paham tertutup. Lain hanya kalau yang kamu uh, katakan itu bid'ah. Nah, nah itu mardut itu. Nah, eh, itu bid'ah itu. Tidak ada tuntunannya. Loh, kok tidak ada tuntunannya, nah, kan? Nah, kan responnya apa? Sholawat kok tidak ada tuntunannya. Kenapa? Karena pengingkarannya global. Karena pengingkarannya global. Coba niru Ibnu Umar. Tidak ada salah paham. Ditugaskan di depan kami pencipta salawat. Kami salawat. Oh, tidak seperti itu yang Nabi tuntunkan ketika bersih. Nah, <clears throat> ya, watakri hadal farq dan penjelasan tentang beda ini yahtad perlu tambahan perhatian karena sangat besarnya manfaatnya ya, ma'at ditambah banyaknya kelalaian tentangnya yang kelalaian min kibar yang dilakukan oleh pihak aduat para dai wal muhtasibin. Ya, muhtasibin artinya ahlul ihtisab. Ahlul ihtisab itu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amal amar ma'ruf nahi mungkar nama lainnya adalah ihtisab. Kemudian ya e, maka beliau sampaikan lima e, enam poin ini tentang beda bid'ah idofiyah sama hakikiyah itu harus mendapatkan perhatian yang lebih harus mendapatkan perhatian yang lebih supaya orang itu proporsional dalam menegur, dalam mengingkari supaya pas takarannya. Iya. Jangan kemudian bid'ah idofiyah iya, dalam bentuk mengkhususkan misalnya uh, dari eh, mengkhususkan sholat malam di malam Jumat misalnya itu disikapi dan direspon seperti orang bikin eh, sholat yang keenam yang wajib misalnya. Kalau orang bikin sholat yang keenam yang wajib, maka itu bid'ah ya. Non ini bid'ah itu Ya, maka faham perlu faham bedanya sehingga bisa proporsional. nggak overdosis. Kemudian poin yang kelima, hubungan antara istihad dan bid'ah itu fiyah wajul ittifaq, sisi kesamaan antara istihad dan bid'ah idhofiyah. Sisinya apa? Samaannya masing-masing dari keduanya memiliki wajah muhtamil. Sisi yang bisa dimaklumi. Minat dalil dari dalil. Sisi pendalilan itu bisa dimaklumi, masuk gitu. Tidak kemudian terlalu mengada-ada itu enggak. Itu masuk. Masuk dalam pikiran akal sehat. Kemudian sisi beda di antara keduanya Ya tadi jelas Fikau kaunil bid'ah idofiyah. bahasa bid'ah idofiyah. itu ruangnya lebih luas daripada masalah istihadiyah dalam bab bid'ah. Wadhalika anal bid'ah idofiyah. karena bid'ah Kota kotakunu boleh jadi adalah tempat adalah tempat istihad. Namun boleh jadi bukan tempat istihad. Yeah. Kalau misalnya tadi dicontohkan kata penulis bahasa di antara bid'ah idofiyah itu adalah e, ibadah haji di bulan di luar bulan haji, ya, maka itu bukan ruang istihad. Tidak boleh ada orang beristihad haji bulan Rabiul Awal misalnya. <clears throat> Ini bukan ruang untuk beristihad. Penjelasannya, bahasanya bid'ah idofiyah itu mencakup yang pertama semua bid'ah istihadiyah. Yaitu bid'ah yang ya, suhu fiha al-istihad. Yang boleh dalam artian ya, tidaklah salah orang beristihad di dalamnya. Semacam e, bertasbih dengan menggunakan musabihah dengan menggunakan biji tasbih. Catatan kaki, namun yang benar masalah istihadiyah tidaklah disebut bid'ah. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di kaidah yang ke-21 yaitu kaidah la tabdi'a fi masail istihad. Tidak ada vonis bid'ah, label bid'ah dalam satu masalah yang memang murni masalah istihad. Ya, maka ulama berselisih pendapat tentang menghitung tasbih dengan ya, biji tasbih. Ya. Maka ada yang menilai itu bid'ah sebagaimana Al-Albani Kemudian diikuti oleh Syekh Abu Zaid dan beliau punya buku khusus tentang hal ini. Ya, namun ada yang uh, memberikan rincian uh, pada dasarnya boleh, ya, baru tidak boleh. Ya, manakala ada iktikot-iktikot khusus, ya, pada dasarnya diperbolehkan. Terlebih lagi untuk sejumlah orang tua yang sulit untuk mengingat-ingat hitungan maka tentu lebih boleh lagi dan baru dia tidak boleh manakala ada etikot-etikot yang tidak benar eh, atau tindakan-tindakan yang tidak benar itu kok tidak benar tentang biji tasbih itu punya keampuhan tertentu untuk musir jin nah, eh, misalnya kalau itu bisa bisa jadi jimat kalau dikalung eh, kalau diletakkan di rumah ya, atau kemudian punya tindakan-tindakan yang tidak benar ya, yang Eh, mengesankan riak dengan biji tasbihnya kemana-mana bawa biji tasbih gelang uh, kalungnya kalung tasbih nah, eh, kesan pamer ya, kalungnya kalung tasbih tasbih yang gede-gede lagi <laughs> nah. ya yeah. namun jika tidak ada unsur itu maka boleh ya, dan ini pendapat Syekhul Islam sudah diikuti oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas Kemudian demikian juga Zain Muthaimin, demikian juga Surah Al-Fauzan. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian Ta'ifat al bidah eh, al-ijma'iyah. Kemudian yang kedua dari bid'ah idofiyah ada sejumlah bid'ah-bid'ah yang disepakati bid'ahnya. Wahia itulah perkara-perkara yang disepakati kalau itu bid'ah, contohnya puasa dahar. Nah, memberikan contoh dengan hal ini, ini fihin nadar. Memberi contoh dengan siam dahar itu fihin nadar. Satu hal yang kurang tepat. Perlu diketahui bahasanya puasa dahar punya dua pengertian. Pengertian yang pertama, puasa setiap hari sepanjang tahun Sampai-sampai Idul Fitri juga puasa, Idul Adha juga puasa, Tasrik juga puasa. Ya, kalau puasa sadar dengan pengertian ini, eh, maka dia jelas disepakati haramnya, karena disepakati keharaman puasa saat Idul Fitri dan Idul Adha. Eh, maka itu disepakati keharamannya. Eh. Kemudian namun kalau uh, namun kalau ulama menyebut puasa dahar biasanya pengertiannya bukan ini. Namun pengertiannya yang kedua. Pengertiannya yang kedua. E, kalau yang kedua puasa dahar adalah puasa setiap hari sepanjang satu tahun dengan menghindari lima hari yang telah. Tanpa berpuasa saat tanggal satu sawal saat tanggal sepuluh. Dzulhijjah pada ada, tidak pula puasa pada tanggal 11, 12 dan 13. Maka setahun itu puasa setiap hari kecuali lima hari. Itu pengertian yang kedua dari puasa dahar. Dan itu uh, yang lebih zahir itu. Ketika disebut puasa dahar, zahir, makna zahirnya adalah makna yang kedua, bukan makna yang pertama. Nah puasa dahar dalam makna yang kedua ya, itu diperselisihkan oleh ulama kemakruhannya. Diperselisihkan ulama kemakruhannya. Sebagian ulama mengatakan makruh tanpa tafsir, tanpa rincian. Dan itu mazhab Hambali. Makruh tanpa rincian. Puasa dahar makruh. Karena berdasarkan dalil-dalil yang uh, melarang yang di, disimpulkan melarang puasa dahar. Masum wa ma'aftara al abada. Nama lain dari puasa uh, puasa dahar itu punya tiga nama. Puasa dahar, siamul dahar. Kemudian nama yang kedua adalah siamul abad, puasa abadi. Kemudian yang ketiga adalah sardus saum terus menerus puasa kalau diterjemahkan letterlah. <clears throat> Maka uh, kemudian uh, pendapat yang pertama memakruhkannya secara mutlak ini berdalil dengan hadis-hadis tentang larang puasa abad. Masoma ma'aftar mensomal abada. Tidaklah puasa dan tidaklah tidak puasa orang yang setiap hari puasa. Kemudian uh, lain halnya dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah merinci, bisa makruh dan bisa tidak makruh. Bisa makruh dan bisa mustahab. Bisa makruh dan bisa mustahab. Puasa dahar dalam pengertian yang kedua itu makruh manakala menyebabkan lemahnya fisik. Manakala menyebabkan lemahnya fisik atau menyebabkan ada ada hak yang terlantar. Ada hak yang terlantar. Meskipun itu hak itu hak yang mustahab. Terlantar maka nanti jadi makruh. Karena dia puasa dahar dalam pengertian yang kedua, akhirnya ya, seorang laki-laki tersebut tidak pernah menjamah istrinya. Efek samping dari puasa dahar. Maka itu berarti ada hak yang terlantar. Ada hak yang terlantar. Maka makruh bagi dia Ya, makruh bagi laki-laki ini untuk puasa dahar. Namun jika orang itu puasa dengan tidak puasa karena sudah biasa puasa, ya, maka ya, dia tidak lemos, ya, kemudian tidak ada hak pekerjaan yang terlantar, hak istri yang terlantar, tidak ada. Semuanya dia kerjakan. Kenapa? Kerjaannya juga ringan. Ya, cuma duduk di depan laptop, ah, misalnya. Maka hak pekerjaan tidak terlantar, hak istri juga tetap aktif e, diberikan bahkan lebih aktif daripada yang tidak puasa maka ya e, puasa dahar bagi dia hukumnya mustahab hukumnya mustahab dasarnya adalah hadis-hadis yang memuji yang ngiming-ngimingi pahala puasa dahar siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Eh, di bulan Sawal maka untungnya pahala puasa dahar. Berarti puasa dahar terpuji. Eh, siapa yang berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka untungnya ganjaran puasa dahar. Berarti puasa dahar itu terpuji, bukan tercela. Eh, terpuji dan bukan tercela. Kalau kalau tercela, kenapa dipakai untuk ngiming-ngimingi Eh, ngiming-ngimingi puasa tiga, eh, tiga hari setiap bulannya. Kalau hasil iming-imingnya ternyata itu tercela. Hmm. Itu baru sinkron kalau ini juga dianjurkan. Ya, baru sinkron kalau itu juga dianjurkan. Nabi ngiming-ngimingi orang memotivasi orang untuk puasa tiga hari setiap bulannya, orang untuk kemudian puasa Eh, enam hari di bulan Sawal setelah Ramadan diiming-imingi kamu dapat ganjaran puasa dahar. Oh, berarti ada ganjalannya Berarti ada ganjalannya ada pahalanya, berarti mustahab. Dan berarti ini dipuji dan setiap amal yang itu dipuji oleh syariat maka itu berarti satu hal yang mustahab, satu hal yang dianjurkan. Meskipun kalau Hanabilah yang mengatakan makruh, mereka punya jawaban seperti Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad ketika menjelaskan tentang masalah uh, apakah kemudian puasa uh, syariat puasa sawal itu dalil bolehnya dan masuknya puasa dahar beliau mengatakan makna hadis itu adalah untuknya pahala dahar kalau seandainya puasa dahar itu disyariatkan itu maknanya demikian iya. maka untuknya ganjaran puasa dahar seandainya puasa dahar itu masuk gitu. Ini ya, seandainya puasa dahar itu satu hal yang dituntut. Namun itu takwil. Itu takwil, takwil. Yang fi syai'un al Ya ada untuk jauh lah. Maka Syafi'iyah mengatakan ya, dianjurkan puasa dahar. Bahkan uh, uh, Izzuddin Ibn, eh, Al-Is Ibn Abdissalam punya pendapat dan dia Syafi'iyah Al-Ais Ibn Abdissalam mengatakan puasa dahar lebih afdal daripada puasa daud. Puasa dahar lebih afdal daripada puasa daun. Kenapa? Karena semakin banyak beramal itu tentu yang lebih banyak amalnya, amal ibadahnya ya beda dengan yang ya, amal ibadahnya di bawahnya. Yang ini setiap hari puasa sama cuma puasa totalnya setengah tahun ya tentu kan amalnya berbeda. Masa amalnya berbeda pahalanya? Uh, ini lebih banyak, sama-sama ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini dituntunkan, ini dituntunkan, ini lebih banyak dan ini lebih sedikit ya, yang lebih banyak ganjalannya lebih besar. Nah, maka oleh karena itu contoh kasih mudahar maka mencontohkan siam mutahar maka itu fihi nabar apalagi disebut dengan mutafakun ala kauni atan maka ini fihi nazar satu hal yang kurang tepat ini, yang uh, yang yang tepat puasa dar itu mukhtalafun di karohatihi diperselisihkan apakah makruh ataukah tidak dan seandainya kita terima bahwasanya uh, puasa dahar itu bid'ah maka lihat itu labelnya bid'ah. Eh, eh, itu status hukumnya makruh. Status hukumnya makruh. Maka ini satu hal yang patut untuk diingat untuk kemudian kita membahas perkataan penulis nanti di belakang tentang apakah semua bid'ah itu haram atau ada bid'ah haram dan bid'ah makruh. Kemudian yang kelima dari bid'ah idofiyah yang kelima adalah sejumlah dari bid'ah-bid'ah yang diperselisihkan. Wa ya al bid'ah allati waqa'a fiha khilafun. Itulah bid'ah yang terjadi padanya perselisihan ma'akauniha padahal e, yaitu perselisihan di antara para ulama yang memang betul-betul ulama padahal bid'ah tersebut la tahtamilu al istihada. Itu tidak memuat ruang untuk beristihad. Semacam sholat rohaim Satu uh, satu sholat di uh, satu ibadah sholat yang mengada-ada dasarnya hadis palsu dasarnya hadis palsu di bulan rojab di, di bulan rojab Namun perlu diketahui bahasanya maka ini diperselisihkan sholat rohaib ini ada yang menilai itu bagian dari sholat sunnah yang tidak mengapa. Ini. Namun ada yang menilai ini adalah uh, uh, adalah bid'ah idofiyah. Karena betul sholat sunnah mutlak itu dianjurkan, namun dalam sholat rohaib ini ada aturan main tertentu begini begini begini begininya ya, nanti ada bacaannya sekian kali yang dibaca uh, setelah Al-Fatihah baca ini sekian kali yang baca surat ini sekian kali nanti di rakaat kedua baca ini sekian kali kemudian uh, ini dikerjakan puasa terlebih dahulu di puasa ada paket puasanya kemudian ini dikerjakan ba'da uh, ba'dal maghrib sebelum buka maka ini kemudian dianggap menyelisihi tuntunan berkenaan dengan masalah buka puasa dan yang lainnya. Nah, ada uh, realitanya ulama berselisih pendapat, ada yang menilai itu itu mesro ya, dengan alasan ini sholat sunnah mutlak. Sebagaimana orang uh, memperbanyak sholat itu satu hal yang bagus. Ini ini bagian dari itu. Dan ada yang menilai oh ini bid'ah fiyah. Ini tidak benar karena ini ada uh, ketentuan begini dan begitunya. Namun satu hal yang menarik untuk diperhatikan bahasanya ulama yang tidak sepakat dengan dan ini di sini katakan latah tamil al istihada. Tata cara sholat rohaib itu tidak mengandung bukan ruang untuk beristihad. Itu harus pakai tuntunan. Tidak mungkin di uh, dengan istihad orang itu menemukan bahasanya setelah baca Al-Fatihah maka dia baca Al-Ikhlas sekian kali. Itu, itu bukan orang istihad. Namun satu hal yang menarik, ulama yang tidak sepakat dengan sholat rohaib itu memberikan hukum makruh untuknya, untuk itu. ya, ketika bahas uh, maka ada ulama Syafi'iyah namanya Ibnu Alan Asy-Syafi'i, pensyarah pertama Riyadhus Shalihin. Syarah pertama Riyadhus Shalihin judulnya Dalilul Falihin karya Ibnu Alan Asy-Syafi'i. Ketika beliau bahas hadis di Riyadhus Shalihin yaitu hadis tentang larangan mengkhususkan malam Jumat untuk uh, malam Jumat uh, untuk qiyamul lail, ya, maka beliau mengatakan Ibnu Alan Asy-Syafi'i mengatakan wahtajja bil ulama ala karahatis salatil musammati biraghaib. Hadis ini larangan mengkhususkan ini, salat malam pada malam Jumat itu dijadikan dalil oleh para ulama untuk mengatakan makruhnya satu salat yang disebut dengan salat raghaib. Namun meskipun beliau mengatakan makruh salat raghaib itu makruh, makruh namun beliau keras dengan mengatakan qatalallahu wadi'aha. Semoga Allah melaknat orang yang membuat hadis palsu tentang salat ghaib. Iya, Waqat eh, sannafat al-a'immatu fi takbihiha wa tadlili mubtadi'iha aksar min an Dan para imam telah menulis buku yang menunjukkan jeleknya salat ra'ib dan sesatnya eh, wa tadlil dan sesatnya orang yang eh, mengadadakan salat ra'ib dengan jumlah yang sangat banyak la tuhsa tidak bisa dihitung. Maka beliau katakan makro, namun pembuat tadris palsunya beliau katakan semoga Allah melaknatnya dan beliau katakan ulama menulis tentang uh, uh, tentang jeleknya dan tentang sesatnya orang yang melakukannya. Makro namun tetap kemudian dikatakan sesat orang yang, yang melakukannya. Ya, kemudian wabihada maka dengan ini mungkin kita katakan bid'ah idofiyah itu lebih luas secara mutlak daripada bid'ah yang boleh padanya ada padanya istihad. Ya, hubungan di antara keduanya adalah umum dan khusus yang mutlak. Artinya setiap masalah yang yasuhu via al istihad boleh adanya istihad dalam bab bid'ah maka dia secara yakin terhitung termasuk dalam menurut pandangan yang menilai itu bid'ah terhitung kalau itu bid'ah idofiyah dan bukan bid'ah hakikiyah di halim ahwal sama sekali. Ya, jadi jika itu perkara yang mungkin ada perselisihan di dalamnya antara bid'ah ataukah tidak semacam uh, zikir dengan biji tasbih. Ini ada ruang untuk uh, beristihad, kemudian istihadnya itu ada yang mengatakan ini bid'ah dan ada yang mengatakan tidak. Maka menurut sudut pandang ulama yang mengatakan itu bid'ah, maka bid'ahnya secara yakin ya, masuk dalam kategori bid'ah idhafiyah dan bukan bid'ah hakikiyah. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.